Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila wa ba'd Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan kembali Praktek baca kitab dengan Risalah al quaidul Arba' karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya, atau mengulangi <clears throat> dari kaidah yang ketiga dari perkataan beliau yaitu wadil wadalilul malaikati yaitu dan dalil tentang penyembahan kepada para malaikat ya wadalilul malaikati Qaulullahi ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba dan tidaklah dia yaitu rasul memerintahkan kalian ya wala ya'murakum an tattakhidhu untuk menjadikan untuk kalian menjadikan al malaikata para malaikat wan nabiyina dan para nabi arbaban sebagai sesembahan-sesembahan Wadalilul anbiya'i dan dalil tentang peribadatan kepada para nabi ya sebagian orang ada yang menyembah nabi-nabi qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam dan ingatlah ketika Allah berkata ya Isa bin Maryam wahai Isa putra Maryam A'anta nasi apakah engkau ya berkata kepada manusia ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah jadikanlah diriku dan ibuku menjadi dua sesembahan selain Allah Qala maka Isa berkata subhanaka maha suci engkau ya Allah ma yakun li an aqula ma laysa li bihaq tidak pantas bagiku untuk mengatakan apa-apa yang bukan menjadi hakku. Ingkun kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku telah mengatakannya, sungguh engkau telah mengetahuinya. Sungguh engkau pasti sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. <clears throat> engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul khuyub, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui perkara-perkara yang goib wa dalil solihina dan dalil tentang sebagian orang yang menyembah kepada orang-orang soleh qauluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladzina yada'una, mereka itu yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepadanya ya batahuna ila rabbihimul wasilah mereka itu justru mencari jalan ya menuju Rob mereka untuk mendekatkan diri. Ayuhum akrabu siapakah di antara mereka yang lebih dekat? yarjuna rahmatahu dan mereka mengharapkan rahmatnya. yakhafuna azabah dan mereka takut akan azabnya. Wadhalilul asjari wal ahjari dan dalil tentang sebagian orang yang beribadah kepada pohon dan batu-batu qauluhu ta'ala firman Allah afara'aitumul lata wal uzza Bagaimanakah, bagaimanakah pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Wa manat thalithatul ukhra dan manat itu sesembahan yang ketiga yang terakhir. Wa hadithi wa hadithu Abi Waqidin al-Laitsi dan demikian juga hadis Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu beliau berkata kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Suatu ketika kami keluar yaitu berangkat ya, bersama Nabi SAW ila Hunainin menuju Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin dan kami ketika itu baru keluar dari kekafiran walil musyrikin sidratun yakufuna indaha dan bagi orang-orang musyrik mereka memiliki sebuah pohon yang mereka ya beriktikaf di sisinya wa yanutuna biha aslihatahum dan mereka menggantungkan senjata-senjatanya Yukalu laha zatu anwatin yang itu disebut sebagai zatu anwat. nabi sidrotin kemudian kami melewati pohon tersebut. Fakulna kami katakan ya Rasulullah Wahai Rasulullah ija'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin Jadikanlah untuk kami sebuah tempat untuk menggantungkan senjata sebagaimana mereka memiliki zatu anwat al hadits Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.